السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وسائر إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والملائكة المقربين والعلماء المصنفين والأئمة المجتهدين وإلى أرواح جميع المسلمين والمسلمان والمؤمنين والمؤمنان الأحياء منهم والأموات آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا ومن أوصانا بالدعاء ولقضاء حاجاتنا خصوصاً untuk menyelesaikan pembangunan Masjid Jami Wonokoyo Al-Fatihah. Oh. Hadirin rahmakumullah Terkhusus untuk Sempurnanya masjid ini segera selesai juga hajat kita masing-masing marilah baca Fatihah 35 kali ala hadiniyah al-Fatihah Al-Fatihah مفاتحه مفاتحه مفاتحه الفاتحة الفاتحة الفاتحة الفاتحة الفاتحة الفاتحة الفاتحة الفاتحة الفاتحة الفاتحة الفاتحة الفاتحة الفاتحة الفاتحة فاتحة فاتحا الفاتحة الفاتحة الفاتحة الفاتحة الفاتحة الفاتحة الفاتحة الفاتحة الفاتحة الفاتحة kepada Nabi Ibrahim juga.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 Beliau itu sahabat menjadi tetangganya Nabi dan ikut-ikut membangun Masjid Nabawi uh, untanya Nabi itu berhenti di depan rumah beliau sehingga pertama kali hijrah ke Madinah Nabi singgah di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari ila ruhi Abi Ayyub Al-Ansari wa bi barakatihi kammil hadal masjid Al-Fatihah اللهم الذين أنعمت عليهم غير المغضوب Sepindah malih Fatihah kangge Sunan Kalijogo sing bangun Masjid Dem napa? Masjid Demak kalih tatal mawon dados ila ruhi Mbah Sunan Kalijogo wa ghairihim min auliya illahi al-Fatihah Penutup nyun hadiah Fatihah kagem Yai sekedar Pulau bukai Peneleh. Sinten? ke Haji Ahmad Dahlan Basuni, pengasuh Pondok Tahfidzul Quran Peneleh Surabaya, juga Ibu Hajah Sakdiah istri ini pun Abah Juwairi Etan Pasar mantan pendahara NU sak terengi kulo lahumal fatihah oh. juga untuk arwah leluhur kita semua arwah yang mewakafkan masjid, arwah para takmir yang sudah dipanggil Allah, arwah siapapun yang ikut membantu membangun masjid ini, semoga kalaupun punya salah diampuni Allah, semua amalnya diterima Allah dan dilipat gandakan berkat doa kita. Lahumul Fatihah. أفضل الذكر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد نبي الله لا إله إلا الله على النبي صلاة الله لا إله إلا الله على النبي سلام الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين جماعة رحمكم الله Pagi tadi saya ditelepon Ustadz Saifuddin Zuhri eh, Beliau diminta enggak Ustaz Macam mereka Ustaz ini pengurus LTMI pusat PPNO Sing ngurusi masjid ini, lho eh, Mbak pas rawuh mungkin iso mikir Jadi ini masjid nih pengurus LTMI PPNU Jakarta. Pas meriki pas masjid jenengan dereng tadi kan pinter nyuwuk masjid. Ya mungkin disuwuk nopo <laughs> terserah. Saya ulangi Ustadz Saifuddin Zuhri diminta menenangkan masyarakat Ngiju di perumahan Ngiju karena di sana ada selebaran yang intinya meniru bukunya Makhrus Ali itu mengharam-haramkan tahlilan, selamatan, tibaan, istighosa, mengharamkan salawat nariah menganggap itu syirik, itu Nah, yang membuat selebaran itu saudara Agus Purwadi yang kebetulan beliau itu dulu kakak kelas saya dan sempat kuliah di Libya, Jakarta. Kalau belum berubah, sekarang beliaunya ngajar di UMM, Universitas Muhammadiyah Malang, yang bikin selebaran dia. Nah, terus karena Ustadz sebutin disuruh bicara di sana, eh, tukar pikiran dengan saya dulu. Apa sih sebetulnya dari solawat nariah dan lain-lain itu yang mereka permasalahkan apa? Kok sampai dianggap bid'ah lah, sesat, syirik, dan seterusnya. Pertama, karena salawat-salawat itu eh, tidak dari Nabi. Yang kedua, karena salawat itu menyebut Nabi dengan sebutan yang menurut mereka itu hanya pantas untuk Allah. Misalnya menyebut Nabi dengan Sayyid, Sayyidina, menyebut Nabi dengan Nuril Huda. Allahumma salli afdala salati ala as'ati makhlukatika Nuril Huda, Syamsid Duha, Badrid Tuja yang menurut dia itu sebutan itu hanya pantas untuk Allah. Ketika Nabi pun disebut begitu berarti si syirik. Terus yang ketiga karena lagu lawas yang ini karena mengandung unsur tawas tawasul. Muhammadinilladzi tanhallu bihil muqaddu. Eh, salawat salam semoga dilimpahkan pada Muhammad yang dengan Muhammad kesulitan-kesulitan bisa diurai, bisa dipecah, dipecahkan. Watan faridu bihil kurobu. Dengan Muhammad kesusahan-kesusahan bisa hilang dan seterusnya. Nah itu menurut dia nggak mungkin dengan Muhammad, ya dengan Allah. Nah, kalau menyebut dengan Muhammad kesusahan hilang, problematika bisa terpecahkan, itu sudah terlalu mengkultuskan Muhammad dan itu si syirik. Itu ternyata eh, yang mereka permasalahan, permasalahkan sehingga melarang-larang, membitnah-bitnahkan macam-macam solawat. Ya, karena tidak dari Nabi, karena ada sayyidina dan karena mengandung unsur tawas tawasul itu. Eh, biar panjenengan tidak bingung juga sedikit punya alasan lah kalau sewaktu-waktu ditabrak orang-orang seperti itu. Eh, alasan pertama sudah sering saya ungkap bahwa tidak semua tidak semua bacaan yang tidak berasal dari Nabi lantas dengan serta merta dituduh bid'ah sesat karena Nabi pun dalam berdoa misalnya ngajangi jembar. Saya sampean semua dipersilahkan berdoa apapun asal itu baik. Tentu tidak harus kalimatnya dari kanjeng Nabi. Bahkan itu doa setelah tahiyat sekalipun. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, selesai membaca tahiyat innaka hamidum Majid Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya setelah itu Nabi menganjurkan summal yad'u wa fi riwayatin Bukhari juga summal yatakhayyar minat tu'ai masya'a wis mari ngono sebelum salam silahkan memilih doa apapun yang dia mau Ya berarti tidak harus lafadznya dari kanjeng Nabi wong kalimatnya. Silahkan milih doa apapun yang dia mau. Padahal itu di dalam sholat. Sebelum salam. Setelah tahi, tahiyat. Kalau di dalam sholat pun masih boleh berdoa. Yang kalimatnya dari kita sendiri. Tentu dengan bahasa Arab yang fasih. Apalagi di luar sholat. Ya terlalu boleh kalau di dalam sholat saja boleh dipersilahkan, apalagi di luar sholat. polen. Jadi <laughs> kalimat doa itu tidak harus yang dari kanjeng Nabi. Nabi sendiri yang mempersilahkan. Terus hadis kedua, riwayat Imam Muslim. Akrabu ma yakunul abdu min rabbi wa huwa sajid. Fa'aktiru fihi minat doa. Faqaminun an yustajabalakum. Ini sahih pengriwayat Imam Muslim. uh, sedekat-dekat hamba kepada Allah yaitu ketika hamba itu su sujud. Makanya mumpung dekat pada Allah banyak-banyaklah berdoa di dalam sujud. Doa apa? Ya monggo saja, apa saja. Eh, kita araji, ke, eh, tapi bahasa Arab. Allah mazawijni imro'atan salihatan Fakominun an yustajabalakum. Karena mumpung dekat Allah ketika sujud itu sangatlah layak apabila doa itu dikabulkan Allah karena sedang dekat pada Allah. Itu dibebaskan oleh Kanjeng Nabi. Terus alasan logikan Doa itu kan terkait dengan hajat kita masing-masing. Nah. Tentu hajat kita nggak sama dengan hajat Nabi kadang-kadang. Itu loh. Nabi nggak pernah kuliah, ya nggak pernah punya hajat muko-muko lulus ujian, <laughs> ini nggak pernah. Wong memang nggak kuliah, nggak punya hajat semoga skripsi lancar, nggak punya hajat semoga kenaikan pangkat lancar, nggak ada. Gitu. Ya kan? Eh, secara logika. Karena doa itu terkait dengan hajat masing-masing minta pada Allah supaya hajatnya terkabulkan. Sedang masing-masing orang hajatnya beda. Antara Nabi dengan umatnya kadang hajatnya juga beda. Kan mustahil kalau doanya harus dari kanjeng Nabi. Nah terus ya apa lek pengen jaluk lulus? Ini. <laughs> Kalimatnya ya apa? Nah, Paham ya? Iya. Boten nate utang barang. Eh, Eh, ya? Itu. Jadi menurut logika, menurut realitas kehidupan harus dibolehkan berdoa dengan kalimat yang kalimatnya itu tidak dari kanjeng Nabi. Tentu tidak harus disunahkan apalagi diwajibkan. Hukumnya boleh ya mengwajib-wajibkan salah, mengharam-haramkan juga salah. <laughs> Boleh ngeten. Gitu. Sampean dagang, muko-muko dagang laris, kan? Eh, eh, tambah nggak pernah Nabi minta supaya petenya <laughs> laris. Dan tapi sampean dagang pete kan ya boleh saja. Eh, itu loh. Eh, minimal dengan dua alasan itu eh, Meskipun doa itu intinya ibadah. Hadis riwayat Imam Abu Dawud di mana-mana ini. at doa huwal ibadah. Ada lagi yang kalimatnya kalau di irsatul ibad. Ad-doa mukul ibadah. Doa itu intinya ibadah. Doa itu ya ibadah itu. Nah doa yang ibadah ternyata masih boleh kalimatnya tidak dari kanjeng Nabi. Nah kadang mereka itu menfonis haram fitnah itu gampang. Doa itu ibadah. Ibadah harus dari kanjeng Nabi. Kalau nggak dari kanjeng Nabi fitnah, maka doa pun kalimatnya harus dari kanjeng Nabi. Tapi tanpa mereka sadari ketika golongan mereka mimpin upacara, mimpin doa dalam upacara. Itu doa pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, engkau tahu pagi ini kami melakukan upacara. <laughs> Apa pernah Nabi doa pakai bahasa Indonesia? <laughs> Kita teman sekali tadi. <laughs> Eh, tahun ini. Justru yang sering doa bahasa Indonesia kan mereka. Kalau kiai-kiai kita langsung Arab gitu. rotok niru nirulah padha Arab minimal. Yang kakean pola dongo Indonesia kan mana mereka. Eh, lah iya. Makanya jangan gampang dipinahkan. alasannya tidak dari Kanjeng Nabi. Wong itu bukan ibadah mahdoh. Yang mana ibadah mahdoh itu ibadah yang sudah paten syarat rukunnya, caranya, hayahnya ditentukan kanjeng Nabi. Kalau sujudnya enggak begitu, salah. Kalau rukuknya enggak begitu, salah. Kalau bacaannya bukan fatihah, salah. Itu namanya ibadah mah mahdoh. Kalau doa mau mujur ngetan, mau jem, eh, jempalian, ya zikir apa itu? Apa? yat Allah yaman wa qu'udan wa ala junubim. Karo ngadeg terserah, kalau ndelosor ya terserah, sambil duduk ya terserah. Memang bukan ibadah mah mahdoh. Kenapa mesti membatas-batasi sesuatu yang Nabi tidak membatasi? Ya, membebaskan yang Nabi membatasi salah, membatasi yang Nabi membebaskan juga salah. Yang benar itu biarkan saja acara nanti yang bebas ya bebas, yang terbatas ya, yang diikat dengan aturan ya kita ikat dengan aturan, kita patuhi aturan itu. Itu namanya mempertahankan ajaran. Nah, itu Dong. Nah. <laughs> nah, solawat itu juga nau'un minat doa. Solawat itu juga doa untuk Rasulullah yang di samping kita bersolat untuk Rasulullah, kita juga ingin nyantol nih hajat lewat solawat itu. Oh, kita masuk. Coba, ha. <laughs> Alah, kata modal yang Malaysia ya. Sekopnya. Kita sambung lagi. Salawat itu nauun minat doa. Salawat itu juga sejenis doa. Hanya beberapa salawat kita cantoli hajat kita. Ya Allah semoga engkau melimpahkan salawat dan salam kepada kanjeng Nabi yang dengan sholawat dan salam itu kami mohon supaya anak kami menjadi anak-anak yang soleh dengan berkat salam dan sholawat itu kami mohon rezeki kami lancar gitu loh jadi eh, sholawat sekaligus berdoa berdoa dengan barokahnya bersolawat itu nah munculnya sholawat naria munjiat itu kan karpe ngunu solawat sekaligus ber, berdoa. Ya, ya. dan Nabi pun memang menganjurkan kalau sampean berdoa tahmid dulu, solawat dulu, baru setelah itu berdoa. Nah ini ulama-ulama pinter dalam solawat sekaligus ada doanya beres. Kemudian mereka juga sering bersolawat yang pakai bahasa Indonesia. Ya nah kalau sambutan pidato semoga salawat salam dilimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi enggak pernah bersalawat bahasa Indonesia itu. Nah, toh mereka pun sering bersalawat pakai bahasa Indonesia. Kenapa itu nggak dipitnahkan juga? Kenapa itu enggak diharamkan juga? <laughs> Wong tidak dari kanjeng Nabi, bahasa Indonesia. Atau seringkali Teman-teman itu ya NU, ya orang di luar NU. itu salawatnya begini kalau sambutan mukadimah pidato. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Ya, ya kan? Bersolawat pakai jumlah ismiyah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Muktada khobar itu. Itu enggak ada dari kanjeng Nabi. Yang ada fi'il amar Allahumma sholli wa sallim itu yang ada. Kalau wassalat wassalamu nggak ada, bikinan sendiri. Gitu. Lah sama-sama itu nggak dari kanjeng Nabi. Kenapa itu nggak dipermasalahkan? Yang dipermasalahkan kok mesti solawat yang ditradisikan oleh kelompok tertentu. Ini sebetulnya ingin ngantemi solawatnya apa ingin ngantemi yang punya tradisi itu. Nah, kan begitu. Ya, ya yang fair sajalah. Itu loh bal-balane fair play, mosok dakwah enggak fair play. Kalah karo wong bal-balan. Jangan-jangan sing mlebu swarga wong bal-balan jujur-jujur. Lek yo yo yo lek ora yo ora jujur apa adanya. Sing dai-dai tambah mlebu neraka karena sudah ada fikrah musbaqah. Sebelum berfatwa itu sudah a priori. Eh, wis ngarani salah dhisik nanti alasan cari belakang. Ini enggak tepat. Nah, Eh, kira-kira sing mlebu surga iki tambah golongane Bima Sakti bareng. Kalah Arema ono Bima Sakti. Eh apa Persema. Hadirin itu yang pertama. Jadi kalau ada yang bilang haram karena tidak dari kanjeng Nabi, jawabannya seperti itu. Kemudian haram karena menyebut Nabi dengan sebutan yang itu hanya pantas untuk Allah. Misalnya Nuril Huda, Muhammad sebagai nurnya hidayah. Alasannya si Agus Purwato itu semua hidayah kan dari Allah, nggak ada yang dari Muhammad. Itu loh. Inna kalatah diman ahbabta, walakin Allah yahdi mayyasha. Ya nah. Muhammad, engkau tidak bisa memberi hidayah pada orang yang kamu cintai sekalipun. Ya. Kecuali jika Allah memberi hidayah. Terus innal huda hudallah bahwa huda al-huda itu hanya milik Allah. Kalau Nabi Muhammad disebut dengan Nuril Huda kan terlalu tinggi. Hadirin rahmakumullah. Eh, sebetulnya <clears throat> masih banyak asma Allah yang oleh Al-Qur'an juga dipakai menjadi asmanya Nabi. Padahal itu juga asma Allah. Misalnya Allah itu punya asma nur. Al-Quran kacang juga disebut nur. Ya, nah. Muhammad juga disebut nur. Laqad qad ja'akum nuru wa kitabu mubin. Telah datang padamu nur dan kitab yang nyata. Nah, nur kadang-kadang dimaknai Quran. Tapi kalau dalam ayat ini nur dimaknai Quran, ya kacau. Eh, telah datang padamu nur wa kitabu mubin dan kitab mubin. Kitab mubin itu ya Quran. Nurnya juga Quran. Jadi terjemahnya telah datang padamu Quran dan Quran eh. Gak masuk akal. Ngene. Eh, nuru wa kitabu mubin telah datang padamu nur dan kitab. Kitab mubin itu Quran, nur itu Muhammad. Muhammad. Gitu Eh, lam yakunil ladzina kafaru min ahli kitab al musyrikin munfakina hatta ta'tiyahumul bayyina Ya, rasulun min Allah. Kan begitu. Muhammad juga mendapat sebutan bayinah, sesuatu yang terang. Nur itu juga sesuatu yang terang. Ya. Bayinah di situ artinya Muhammad. Karena Rasulum ya yatlu suhufam mutahhara eh, pokoknya asal pinter aja insyaallah nyaut. Lek nggak pinter nggak konek-konek diterang nih. Eh. Terus contoh lain, eh, Allah juga disebut nur. Memang ada nur yang salah satu asmaknya Allah. Allah. Jadi nur itu kadang untuk Allah, kadang untuk Muhammad, kadang juga untuk Al-Quran. Tentu yang dimaksud Al-Quran begitu tidak menyamakan Muhammad Quran sama dengan Allah. Tidak, gitu loh. Eh, nur sebagai asma Allah, maknanya jauh lebih dahsyat tanpa batas daripada nur sebagai asmaknya kanjeng Nabi juga sebagai sebutannya Al-Qur'an. Tidak mungkin itu disamakan. Tapi meskipun nggak sama, sama-sama menerangi meskipun konteksnya beda, kan ya nggak apa-apa atau disebut apa? Nur. lele nuril huda. Muhammad disebut nurul huda sebagai kemusyrikan lek ngono Quran yo murui apa musyrik pisan karena Quran menyebut nabi sebagai nur. Nah, terus uh, Quran menyebut nabi dengan asma'nya Allah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang padamu seorang rasul yang aziz. Padahal aziz kan asma. Allah ya Aziz ya Aziz ya Aziz asma Allah Rauf ya, ya. kan asma Allah juga tapi Al-Quran menyebut Rauf itu sebagai sifatnya Rasul itu laqad ja'akum rasulun min anfusikum aziz rauf rahim rahim kan asma Allah tapi Muhammad pun juga disebut asma Allah nah kalau menyebut Muhammad dengan asma Allah dituduh syirik, apakah Quran murui? Apa? Apakah Quran murui syirik? Ngaten. Iku oleh-oleh wong kajiane kurang ngomong, orang ngerti balaghah, enggak ngerti aujuhul makna, enggak ngerti al kalimat al mustarakah. Ya. Kalimat mustarakah itu kalimat yang wayuh satu kalimat maknanya bisa empat, bisa tiga gitu loh. Pakai nah, tung bin empat. Itu. Jadi maknanya bisa macam-macam. Terus selain Allah itu oleh Al-Qur'an juga kadang disebut Rabb. Padahal yang namanya Rabb itu ya Allah, Tuhan kan? pencipta macam-macam. Tapi dalam konteks tertentu, Rob itu tidak harus pencipta, pemilik, penguasa yang maha disembah. Nggak harus. Pemilik itu aja namanya juga Rob. Majikan itu dok namanya juga Rob. Faal wa, eh, apa? Qala Rabbi sejenu ahabu ilayya mimma tad'unani ilaih mimma yad'unani ilaih wa illa tasrif anni kaidahuna asbu ilaihinna dan seterusnya. Ya Nabi Yusuf Katanya di penjara. Namun kalau nggak terang-terangan, nggak jujur nanti saya penjara. Terus dia ngomong, kalau rabbi sejunu." Yusuf mengatakan, "Wahai tuan saya." Maksudnya raja itu loh. Wong ngomong-ngomongan dengan raja. Kalau siapa? "Rabbi wahai raja saya." Eh, pakai rabbi. Padahal mestinya rabbi pangeran Gusti. Musyrik Nabi Yusuf ya, masuk. Ya sampai anak sing cerdas. Eh. Lain. Eh, kalau ini bukan masalah interpretasi, ya, bahwa Al-Quran itu menggunakan lafaz kadang dimaknai begini, kadang dimaknai begini, kadang dimaknai begini. Islam kadang maknanya damai, Islam kadang maknanya menyerah, ya kan begitu. Dan itu boleh-boleh ojo oh, kok maknane sitok tok iki lek gak iki bedengah aja ngono bedeng ya hadirin rahmakumullah terus sayyid sayyid itu kadang maknanya suami wa alfa ya sayyidah halakal bab lalu si Yusuf dan Zulaikha ya ta kecenggrek eh, ketemulah lah uberan mari ngono kecengkak ya apa? Eh, kejebak apa? Apa? Eh. Lalu Yusuf dan Zulaikha Alfaya Sayyidaha bertemu dengan sayyidnya Zulaikha. Ya. Nah. Zulaikha itu kan istrinya. Berarti kalau sayyidnya Zulaikha ya suami suaminya Zulaikha. Tidak mungkin itu diartikan Tuhannya Zulaikha. Wong menungso biasa kok Tuhan. Atau dimaknai majikannya Zulaikha. Zulaikha sebagai budak. Ya enggak. Wong dia is, istri. Jadi dalam ayat itu sayyidah sayyid dimaknai sua, suami. Nah, dan, lah terus kalau musyrik karena menyebut sayyid apa itu juga juga musyrik. Nah. Terus uh, kalaupun sayyid itu lawan dari abdin, abdin itu hamba, sayyid itu berarti yang memiliki hamba itu maji, majikan. Allah sayyid, kita semua sebagai abdun, abdullah. Kan begitu. Nah, kalau kita abdullah, abdullah hakikatan. Kalau Allah itu sayyiduna, itu sayyid hakikatan dunyan wa uh wa ukhra. Sementara kalau misalnya Abu Jahal punya budak, Abu Bakar juga punya budak. Budak-budak di zaman sahabat itu namanya juga abdun. Maca hadis Bukhari lah. Gitu. Majikannya oleh mereka juga kadang disebut sayyid, kadang disebut maula, maulaya, maulana, kan begitu. Sama baca hadis Muslim misalnya, Ruwiya an Salim Maula ibnu Umar. Ya, diriwayatkan dari Salim. Oh, apa ini maknanya? Masuk Tuhannya ibnu Umar. Ya. Dan kalau itu syirik, apa sahabat yang biasa pakai kalimat itu jadi syirik semua? Ya enggak. Kon dalam apa? Maula dalam konteks ini, majikan dalam konteks ini tentu enggak sama dengan kesayitannya Allah terhadap manu, manusia. Terus keabduan budak kepada majikan itu juga tidak sama dengan keabduan kita kepada Allah. Allah. Paham ya? ya. Jadi ojo gampang-gampang. Ya? ya, terus begini aja biar sampean tahu. Di Pakistan itu jenjang ngaji diniyah itu ada yang ibtida terus nanti sampai aliyah. Nah, setelah itu melanjut penguasaan hafalan Quran, ngerti tafsir plus hatam kutubisita hadis itu Bukhari Muslim dan macam-macam. Kalau program itu sudah selesai uh, hafal Quran, ngerti tafsirnya meskipun nggak mendalam, plus Bukhari Muslim, Abu Dawud, Turmudi, Nasai, Ibnu Majah itu juga sudah dimengerti mereka diwisuda dengan gelar Maulana. ya. Kalau setelah itu ambil program 4 tahun, ya, mendalami usul fikih, mantek untuk beristihad, yang dinyatakan lulus dari program 4 tahun setelah itu itu namanya mufti ya dan itu hanya satu dua orang yang dinyatakan lulus itu yang dulu katanya termasuk lulus itu eh, siapa penulis itu yang agak kontroversial sembarang-barang negara Islam itu. Eh. Apa? Bukan. Bukan. Itu. Eh, itu nah. Bukan Fadlur Rahman satunya. Diikuti Diaul Haq itu. Eh, eh pokoknya ini bu, supaya gula. Jadi mereka itu untuk tingkat ini disebut mau maulana. Itu apa ya? Wong Pakistan itu jadi jadi syirik semua. Abdul A'la al Maududi itu wakilah termasuk yang lulus sampai program empat tahun itu jadi mufti. Itu lah. Nah itu apa Abdul A'la al Maududi ya, jadi musyrik semua. Padahal kau pahamnya juga dikritik nyerempet-nyerempet Wahabi juga. Eh, ini Wahabi yang musyrik berarti. Hmm, karena pernah punya titel Maulana. Eh, eh. Sunan Gresik itu musyrik pisan lho ya, ngono. Maulana Malik Ibrahim. Ya, terus maula dalam bahasa Arab itu kadang artinya orang yang dicintai. Eh, kadang artinya majikan, kadang artinya budak, ya nah? Kadang artinya orang apa? Apa ini namanya? Ekspatriat. Orang dari luar negeri yang masuk ke Arab menjadi budak, lama-lama mereka dimerdekakan. Nah setelah mereka dimerdekakan kan nggak punya kakak induk, sebab induk mereka mungkin di apa di Iran di mana-mana nggak punya kakak di situ. Lantas induk kakaknya ikut majikan yang memerdekakan, dicatatkan di situ. Lah orang luar negeri yang dulu jadi budak terus dimerdekakan tapi kakaknya masih ikut itu namanya maula mawali eh, alwala itu loh eh, yang mereka juga punya hak waris kalau majikannya mati nggak ada ahli waris maka mereka berhak mewarisi. Dan kalau mereka mati nggak punya ahli waris, majikannya berhak mewarisi. Itu namanya maula jamaknya mawa mawali, orang asing. Kalau orang Saudi asli namanya sayyid. Eh, orang Saudi Dewa lo nyebut dirinya juga sayyid. Kalau yang orang asing namanya mawali. dewe dewe gelem di Sayyid nih, kene nih nabi nambah. Eh, diarani apa mengkul mengkultuskan. Saya kira cukup ya. Jadi eh, maknanya saya itu tidak, tidak harus Tuhan, gitu loh. Terus gimana menanggapi inna kalatah man ahbabta walakin Allah yahdi mayasha innal huda Allah al huda al hidayah khalqan wa takdiran Allah. Ya, nah? Tapi kalau al-huda wal hidayah sababan yomin ya Muhammad, yominka, ya al asatid, al macam-macam. Gitu. Sehingga Nabi itu dalam dalam doanya misalnya termasuk waja'alna hudatan muhtadin. Ya, nah? Waja'alna hudatan muhtadin. Jadikan kami hudat itu jamak dari hadin. Orang-orang yang bisa memberi hidayah. Hidayah. Gitu Jadikan kami orang-orang yang hati bisa memberi hidayah. Padahal hati itu asmaknya Allah. Al-hati ala siratim mustaqim. Lalu itu ya Quran ya syirik pisan. Hadis riwayat Muslim syirik pisan. Karena waja'alna hujatan muhtadin. Ya orang. Kita bisa memberi hidayah dalam konteks ikhtiar. Ikhtiar minna, sababan minna, tapi khalqan wa takdiran minal minallah. Nggih, ngerti nggih? Jadi Allah Al-Hadi, Allah lah yang memberi hidayah, innal huda hudallah khalqan wa takdiran. Tapi Muhammad pun juga diberi gelar apa? Al-Hadi, orang yang memberi hidayah, hidayah dalam arti dia berikhtiar memberi petunjuk orang lain kasil apa tidak terserah Gusti Allah. Dan al-hadi itu kan ya apa isim fa'ilnya hadayah apa isim fa'ilnya hadayah di begitu. Nah, dalam hadis Muslim itu Nabi jawab kepada Ali. Ali, la'an yahdiyallahu bika rajulan khairun laka min humrin na'am. Sebelum diberangkatkan ke Yaman, dipesan Ciwejang begitu. Ya Ali, ya nah. La'an yahdiyallahu bika rajulan khairun laka min humrin na'am. Sungguh kalau kamu dakwah berhasil sehingga karena engkau Allah memberi hidayah satu orang saja itu lebih baik bagi sampean daripada unta merah-merah yang coro saiki lebih baik dari BMW daripada Avanza, Avanza Humbut, itu. Termasuk yang merah Serius. <laughs> Nah, jadi coba saman pahami kalimatnya Nabi. La'an yahdiyallahu bika. Sungguh andai Allah memberi hidayah bika lantaran engkau. Hakikatnya hidayah min Allah, tapi lantaran dohirnya lewat Ali bin Abi Thalib tidak wahi. Al hidayah minan nas sababan wa sekedar sababiyah lantaran ikhtiar wa minallahi khalqan wa takdiron muka-muka gampang bingung lah kalau kinten cukup yang klarifikasi niku cek mboten mboten ruwet eh. Sing paling bina ingin lho. Ono wong celoma-celomet berfatwa nyerang ulama tak pejake dhewe dudu ulama aja direken. Wis paling pegangan nih, dunia akhirat pegangan nih. Dudu ulama berfatwa ojo di reken, ini tambah ruwet. Dudu dokter membuat advice, membuat apa? Resep ojo di reken, itu aja sudah. Tambah ruwet wong duduk dokter nggak resep. Mana? Hmm. Hmm. Nek sampean sik percaya salahmu dhewe. Baik. Oh, iya. Ada pertanyaan. Hmm. Uh, sebenarnya ini apa namanya pertanyaan kotor, tapi ini cukup berarti dan bergerak kita untuk menjawabnya itu secara rasional, secara logis, artinya masuk secara akal. Hmm. Itu mengenai itu, artinya patung dengan Ka'bah bedanya ya artinya patung yang buatan non muslim dan kita kan Ka'bah ya sama-sama batu dukun yang yang yang yang non muslim non, non muslim itu kan patung artinya ketika ditanya anda menyembah siapa sebenarnya saya bukan menyembah patung ini tapi menyembah Tuhan menyembah Tuhan cuma ini pelantara nah kemudian eh, ini kan tidak ada seakan-akan tidak ada ubahnya dengan Ka'bah bagaimana menjelaskan itu secara rasional dan bisa diterima gitu orang Islam nggak ada yang sujud kepada Ka'bah Ya, menghadap Ka'bah ya, tapi nggak ada yang sujud ke Ka'bah. Terus umat Islam nggak menghadirkan Ka'bah di gerejanya masing-masing, di masjidnya masing-masing. Kalau orang Kristen patung salibnya dipasang di mana-mana, di kamar masing-masing, di gereja masing-masing. Dan memang ngadep ke apa, patung itu. Satu. Kedua, faktor diharamkannya patung itu tidak semata-mata karena masalah syirik, tapi karena yudohi biholqillah. Eh, ya kan? Asyadun nasi adaban yaumal qiyamah alladzina yudohuna biholqillah. Ya kan? Yukallifuhumullah binafhi binafhi ruh fiha Manusia yang paling berat adabnya di hari kiamat, hadis Bukhari, itu orang yang niru-niru ciptaan Allah. eh, faktor itu. Dan mereka-mereka yang bikin-bikin mirip ciptaan Allah, patung tiga dimensi. Ya, nah. Itu nanti di hari kiamat akan dituntut supaya menghidupkan ahyu ma kan begitu. Hidupkan patung-patung yang sampean ciptakan. Jadi eh, haramnya menurut Islam karena niru-niru ciptaan Allah, nyaingi Allah. Ya. Terus bedanya dengan umat Islam, kalau umat Islam Ka'bah itu hanya untuk ngadep menseragamkan apa? simbol persatuan lah. Ya, nah. nah kalau mereka ya memang diadepi di mana-mana. Bukan hanya jihad, tapi yadaunaha amamahum. Dan ya. Uh-uh. Hanya media, tapi sebenarnya bukan itu. Hanya media, media, media untuk kesembahan kita, uh, kami katanya. Bagaimana untuk merasionalkan? Sedangkan Ka'bah juga kan bikin manusia Enggak, tapi Ka'bah itu tidak sebagai media untuk membayangkan Tuhannya. Sedangkan patung salib itu kan simbol dari Tuhan itu. Lagi pula orang Islam di Ka'bah itu malah tawaf. Ya lah. Ngerti ya? Kan Tuhan kan bukan media Tuhan Yesus kan. Alah eh, eh, ya, mereka menyebutnya juga Tuhan Yesus itu memang. Kan Isa itu sendiri berarti Tuhan. Ini itu alasan yang dicari-cari berarti. Nih. Terus satu lagi dari saya, Nabi itu sebelum wafat itu sempat berpesan as-salata as-salata as-salat ummati ummati ummati kan begitu. Dua hal pokok yang dipesankan Nabi, salat itu intinya hablum minallah. Inti hablum minallah itu ya salat itu. Ibadah apapun kalau belum salat percuma. Tapi kalau salat sudah beres, Mungkin yang lain belum dikerjakan itu masih dimaklumi. Salat. Yang kedua umati umati umati hablum minan minan nas. Nah, Nabi sangat melindungi, menyayangi, mencintai umatnya. Tentu dengan umati-umati itu Nabi berpesan kepada siapapun yang jadi penguasa, kaya, penguasa, jangan sampai pernah mendolimi umatnya kanjeng Nabi. Menyakiti umatnya Nabi berarti menyakiti kanjeng Nabi. Menyinggung umatnya Nabi berarti menyinggung perasaannya kanjeng Nabi. umati umati umati Itu pesan kepada para pejabat, para penguasa jangan sampai nguyo-nguyo menyengsarakan, menyakiti umatnya kanjeng Nabi. Saya mencuka kalau punya anak tersayang, terus zaman mau pergi atau mau mati, tolong ya fulan, ya fulan, ya. Artinya jangan diganggu. Jangan disakiti, jangan didolimi. Ketika yang disebut Nabi umati umati umati artinya jangan pernah di diganggu, jangan pernah didolimi. Itu pesan Nabi kepada para penguasa siapapun dia. Enggak sembarang orang loh yang sampean pimpin itu. Itu umat saya yang dakwai saya. Mereka imannya kepada saya enggak neng dapurmu. Kalaupun saya suruh menghamba, pantasnya mereka menghamba kepada saya, tidak menghamba pada sampai sampean. Cok macam-macam loh nang umatku. Nah itu makna dari ummati ummati ummati. Hentikan kedoliman terhadap umat Islam. Apalagi mereka juga rakyat yang miskin-miskin. Monggo jenengan barang. Terus uh, kalimat ummati ummati ummati itu juga bisa dimaknai apa? bahwa kaderisasi itu penting, regenerasi itu penting. Ya, masjid penting, ini penting, tapi kaderisasi juga sangat penting. Umat, umat, umat, umat. Nah, kita kadang-kadang eh, apa? lupa mempersiapkan kader itu. Sekarang sudah banyak ustadz-ustadz atau kiai yang anaknya tidak jadi ustadz lagi, anaknya nggak jadi kiai lagi. Eman sekali, ustadz tapi nggak melakukan pengkaderan. Kiai tapi nggak melakukan pengkaderan. Karena Nabi saja menyebut umati, umati, umati, umati. Artinya terus ini wafat ganti, ini wafat ganti, ini wafat kan Itu juga makna dari umati, umati, umati. Terus umati, umati, umati itu juga sebagai bentuk kekhawatiran Nabi. Awas jangan berpecah belah. Awas jangan tengkar sesama umat saya. Ketika sambian tengkar, maka saya juga ikut sakit. Misalnya sesama umat tengkar yang kuat menginjak-injak yang lemah, mendolim yang lemah. Padahal itu semua umatnya kanjeng Nabi. Itu nanti gambarannya seperti ini. Sambian punya cucu. Lah cucu itu banyak. Ada yang kaya, ada yang miskin. Kalaupun ada kaya miskin tapi mereka bersatu bau membawa tahun, kita jadi mbah itu masih enak lah. Alhamdulillah cucu saya kok benih-benih, guyub-guyub, rukun-rukun. Tapi zaman akan melelehkan air mata nangis nelongso. Kita akan melihat cucu-cucu yang semuanya cucu samian, darah samian juga. Sing suge ini mendolimi yang miskin disuruh-suruh, dikongkon-kongkon, dibudak-budak, diilok-ilok nih ya, apa perasaan sampean sebagai mbah? Kan mesti brebes brebes milih ummati ummati ummati. Ya. Sebetulnya sesama umat Islam berpecah belah, saling mendolimi. Itu sama dengan perasaan seorang mbah melihat cucunya yang antara cucu saling menindas, saling bertengkar, saling mendolimi itu. Makanya eh, Nabi pun apa berpesan man faraqal jama'ata wa mata famitatuhu mitatun jahiliyah. Barang siapa memecah belah umat, persatuan umat ini, lalu dia mati tetap saja suka memecah belah umat itu, matinya mati jahi jahiliyah. Mati husnul khatimah keenaan. Yeah. Ya. Matinya mati jahiliyah. Nah, momentum maulid ini karena besok maulid Marilah kita memberi kado sangat istimewa pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kado hari ulang tahun ini. Eh, hari ulang tahun nggak ngado, kejut eh. Apa kado paling istimewa? Pesan Nabi itu. Salat jangan pernah bolong. Itu kado yang pertama. Mulai saat ini siapapun sampean, istri sampean, anak sampean, jaga 100% sholatnya. Jangan sampai bolong kalau hari ulang tahun ini kita kado itu, insya Allah beliau benar-benar berbahagia, senang dan tentu juga nanti nulungi saya dan sampean semua. Kado yang kedua, ya kan? jangan pernah berpecah belah. Jangan pernah mendolimi. Jangan pernah menin, menindas. Karena begitu ini ditindas, yang sakit yang punya umat. Yang tersinggung yang punya umat. sebuah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kado dengan komitmen menjaga persatuan, kita kado dengan komitmen tetap menegakkan sholat. Dua kado itu kita haturkan pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah doa doa, ketoronin doa, tapi jadi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. <laughs> Lanjutin Ya. Wis sampean ustaz ilmu ni sak langit dah. Kalau dua hal itu nggak sampean perhatikan, kenceng solatih menjaga persatuan. Jangan berharap sampean diridhoi kanjeng Nabi. Ya, nah. Dan Nabi itu ingin sampai ridho, sampai puas. Nabi puas itu apa? Ketika sudah berhasil mensyafaati seluruh umat. Wala saufa karob buka fatardo. Allah berjanji, sungguh Tuhanmu akan memberimu sesuatu sampai kamu puas Muhammad. Apa yang membuat Nabi puas? Ketika sudah berhasil menyelamatkan seluruh umatnya. Lah kita diselamatkan gak mau tambah berpecah belah. Nabi sudah investasi miliaran kalau di itu. Nikah dengan Khadijah itu teramat sangat kaya. Habis untuk membiayai bagaimana mempersatukan antara, antara suku Aus dan Khadrat untuk membiayai bagaimana menyatukan antara muhajirin dan ansor. Kan ada dua kubu. Sahabat dari Madinah ansor, sahabat dari apa, Makkah muhajirin. Ada dua kubu itu kalau sejak awal nggak di apa bibit-bibit perpecahan itu nggak dihilangkan, tentu Nabi khawatir. Iki yang berkuasa ansor tok, iki yang berkuasa muhajirin tok. Nabi sadar itu. Biaya berapapun dikeluarkan akan asal mereka mau bersatu. Datang di Madinah, program pertama langsung akhon Nabi sallallahu alaihi wasallam al muhajirin wal ansar. Ya, faqasama buyutahum wa diyarahum wa iqarahum wa azwajahum barang. Nah. Begitu nyampe di Madinah, nggak banyak-banyak program, mengikis bibit per perpecahan. Satukan muhajirin dan ansor. Biayanya berapapun. Nabi sudah habis-habisan mempersatukan umat. Lah ada orang ngaku kiai, dia bangga kalau mengolok-olok kelompok lain. Terus ngaku umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jang ya, Beda ya beda lah, tapi nggak usah apa berpecah belah. Muka-muka guyub rukun terus sukses kap eh gitu lah. Fit dunia hasanah wa fil akhir. Andai semua caleg neng dalan-dalan gambari ketorot dadi kabeh. <laughs> Waduh, hebat. Neng negarane Kartolo kono. Sekarang lanjut ke ini. Jadi itu kado maulid itu. Kado maulid jaga sholat, jaga ummati ummati. Sampai apa ya? Ini sedikit saja. Habis ini terus yakul. Bismillahirrahmanirrahim. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واتقوا hindari fitnatan bencana ujian la tusibanna yang tidak semata-mata hanya menimpa alladzina zalamu minkum orang-orang yang dolim di antara kamu khosotan khususnya. Awas terhadap musibah, bencana yang pada akhirnya tidak hanya menimpa orang yang dolim saja. Yang soleh-soleh juga kena. Kiainya juga kena. Walinya juga kena. Eh, opo ono. Jadi Allah terlanjur marah. Yang dimarahi tidak hanya yang haram-haram toh. Yang maksiat-maksiat toh Sing khusuk-khusuk pun ya dimarahi. Kenapa? Sekut. Ngene nah, lho. Neng-neng bae. Ada kemungkaran, anaknya gendaan, sampai meteng meneng eh bapak eh. Ini keprihatinan kita itu, moral. Ya. 66 persen anak-anak perempuan SMP di kota besar itu sudah tidak perawan. Menurut data resmi dari Departemen apa perempuan itu apa namanya? Bumutia itu. Pemberdayaan perempuan. Data resmi KLSM, KOWO resmi statistik BPS 66% sudah tidak perawat. Itu terus kita diam. Menurut saya itu musibah teramat besar bro Baru abul banat. Eh. Ya abul banat. <laughs> Tirose Mas Wandi, Ustadz Wandi. kelurannya enggak tak sebut lah, tapi ya masuk ke kandang. <laughs> Ya. Itu seratus pencatatan nikah di KUA. Kan orang nikah kan daftar di KUA. Terus ditanyai, opo kok nikah, kecelakaan Pak KUA. Ditandai, dicatat gitu seratus pencatatan nikah itu yang sudah tidak perawan sekitar tujuh puluh di kelurahan tertentu. Korea. Hari iya, makain ada. Eh. Ada ya. Punten punten benih benih. Hadirin ini kalau kita orang tuanya, ustadznya, Pak RT-nya diam. Besok di dunia atau di hari kiamat yang kena azab nggak hanya pelakunya yang ngentu itu. Nenek. Kita-kita yang diam itu juga juga kena. Tambah tuh Sofi. Tolong, tolong niki. Wattaqu fitnatal la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassa. Waspadalah, takutlah terhadap azab bencana yang tidak hanya menimpa orang-orang dolim saja. Yang tidak dolim pun ken, kena karena dia. Karena gak peduli. Karena setuju. Tolong bek menawam besok mungkin anak stikom. Apa? Politik. Politikom. Eh, rame besok merikin. Lek merikin itu besok rame akeh kos-kosan. Akeh perumahan. Antisipasi sejak sekarang. Nah, RW, RT bersama warga mensepakati nggak boleh begini, begini, begini berlaku untuk semua. Anak kos melanggar ini osir. Itu tegas. Lek boten ngoten, waduh, sampean ciluk-ciluk kan mlebu koran. Bayi dibuang di Wonokoyo. Nah, kan ngene, remek sampean. terkenal terkenal lele. Nih. Terus menurut saya juga untuk menyelamatkan anak-anak itu yang paling aman dipondokkan. Kalaupun sekolah kayak saya, minimal di rumah dikondisikan kondisi pondok. Dan ke sekolah pun antar jemput. Sehingga nggak sempat rokokan di jalan. कानवेस करते Tendel. Iya. Bukan roban ini, roban itu. Pertimbangannya begini. Uh, sekolah umum yang sama sekali tidak di dunia terus budal per, apa pulang perginya pakai mikrolet itu di jalan sudah masuk angin banyak virus ya, nah, virus budaya virus tradisi adat istiadat virus cara berpakaian anak sampean pakai kerudung ya, nah, tapi jejer dengan anak laki-laki nakal kan digoda ya, nah, anak sampean laki-laki mulai puber umur 14 Jejer di mikrolet dengan anak perempuan rotok nakal, roke rotok di cincing-cincing. Apa nih Ya begitu. Tapi kalau zaman sempat ngantar, nyemput, lumayan lah. Nanti sore ngaji di dini, di dini. Kalau nggak telaten begitu, bleng masuk pesantren. Pendidikan yang gurunya 100% sholat itu pesantren tok. Hmm. Iya. Pesantren tok. Kalau sekolah umum, gurunya onok sing salat, onok sing ora. Koncone onok sing Kristen, onok sing Islam. Koncone sing Islam pun ada yang salat, banyak yang tidak salat. Dan mungkinkah sampean bisa mensemaikan anak soleh di tempat persemaian yang campur aduk dengan virus-virus, dengan tikus-tikus itu? Ya. Nggak bisa. Jangan berharap anakmu soleh terus hanya di situ dok. Wong nandur pari sukete sak pirang-pirang jarno cek lemu, cek panen yo ya ora iso. Tapi lek dilebokne pondok, ibarat pari suket ilang kabeh pisan. Teng azan jamaah kabeh, gak gurune tok. Ini lho. Sak konco ini 100% jamaah. Coba SMP negeri misalnya, satu angkatan 300 orang. Berarti sampai kelas 3 kan 900 orang. Musolane sekecil itu hanya sedeng arek satu second. Ngasone istirahat setengah jam. Sip-sipan jamaahnya cukup dua kali sip. Jadi jamaah dikebeki ini musola itu satu second. Jamaah ping pindho 300, siswane 900, sing durung salat piro? 600. Ben waktu anak saya sampean termasuk ada di lingkungan seperti itu. Berharap menjadi anak soleh sulit. Wattaqu fitnatal la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassa. Kula mboten fanatik pondok, enggak apa-apa enggak mondok, tapi tanggung tanggung jawab. Eh, mari kena virus di jalan, di sekolahan, kumpul dengan konco-konco, di rumah, genjeleng agomo, itu aja kadang nggak nutut. Gitu. Wong diceramai sak jam roh rok cekak pupu putih anu menguap itu. tolonglah, nih Tolonglah niku kita prihatin masa depan anak kita, umati-umati itu dulu. Nggih. Umati-umati. Anak orang tua, anak orang tua. Kalau orang tua kata putra. Saya juga anak kata orang tua. Hmm. Lu pesan orang tua anak itu disebut dia, tanggung jawab. Oh, orang tua sampean sudah beres sudah. Sampean wis dadi wong apik. Oh perasaan apa, Tidak batasan anak-anak orang Lah ya sampean dituntut anak, ya. Nah. Kalau sampean tega juga ya menuntut bapak. Tapi apa ya sampean tega? Terus menurut saya yang lumayan ideal untuk dari berbagai aspek itu ya pesantren itu. Nanti misalnya kuliah nggak di pesantren. Kalau liar di luar pesantren, nggak ikut kajian-kajian agama, jadi yang terlalu bebas itu bergaul bebas, neng kafe-kafe, akhirnya terlalu ke kiri. Kalau tidak di pesantren ikut kajian-kajian halako usro di UM, di akhirnya jadi aliran keras. Iya, iya. Jadi kalau nggak di pesantren itu kalau nggak dimakan setan kanan ya setan kiri, terlalu ke kananan jadi aliran keras, merasa benar sendiri yang lain dikafirkan semua. Itu kan karena kajian agama di luar pesantren. Kalau nggak begitu, jadi bergaul be, bebas, sing idul ngidulen sing ngalor kengalor, gak tepat. Kalau pesantren itu pas, gitu lah. Ya, pas. Nasionalisme pesantren itu nasionalisme yang santri, santri yang nasionalis. Nasionalis luar pesantren, nasionalan ngombe apa ngombe nasional ho. Apa gendaan nasional ho. Apa rok cekak nasional ho. Ini nasional di luar pesantren. Produk nasionalisme di luar pesantren. Gitu. Ya, Sebaliknya yang produk agama di luar pesantren ya, al ghadab minar rizik ya. dengan marah-marah tambah dapat rezeki dan begitu Allahu Akbar sadui semua ya. mungkin dia ngira itu berjuang untuk Islam nggak ngerti itu mencoreng-moreng nama Islam kemarin lusa ada bapaknya Rosid yang bahasa Arab itu kembali eh, ke rumah eh, Intinya itu amat sangat setuju, eh, sama nggak setuju monggo terserah. Dengan beberapa idenya Gus Dur menyangkut masalah pluralitas. Bukan pluralisme, bukan aliran, ini bukan madhab. Ini sikap nyata, sikap sakmatio propor Seona mensikapi situasi yang plu, plural, eh, pluralitas. Eh, di sini mungkin ketika ada saya atau siapa salaman dengan orang non muslim, wis dikritik. Opo kiai salaman? gila oh, ini enggak karu-karuan. Ternyata apa? Jimbali tambah untung. Jimbali itu baru ini ada empat eh, masjid dan musola ditutup oleh BRW. Nggak bisa beroperasi. Nah kebetulan si bapaknya Rosid itu model-model NU model kita itu, ya nah, terus ngelobi pihak raja. Raja sana juga sangat berkuasa. Akhirnya didirikanlah paguyupan apa itu? Pokoknya paguyupan Hindu Islam Bali. Nah, neng kene haram kabeh. Dituduh mencampur adukkan agama. Lewat paguyupan itulah langsung karena si masjidnya itu masuk organisasi paguyuban ini dilobi oleh pihak raja langsung pemerintah setempat mengizinkan dibuka lagi empat masjid dan itu dan bapaknya Rasid membeli tanah selatannya masjid untuk tempat parkir si raja itu langsung nyumbang satu juta hmm. sikap ini kan dalam rangka menjaga keutuhan loh sebetulnya menjaga keutuhan bang bangsa sikap kebersamaan yang kadang oleh sebagian orang disalahpahami, dituduh sebagai mencampur adukkan agama. Itu ternyata di Bali menguntungkan is Islam yang kadang kita tidak tahu. Nah, eh, nasionalisme santri itu nasional yang tidak sampai keluar dari agama, ya, agama yang tidak sampai membaca belah nusan Nusantara. Itu, itu pesantren ini ngoten niku. Wis pokoknya cocok keluar dari pesantren. Kita di lingkaran pesantren. Nah, NU itu pesantren makro. Nah, pesantren itu NU mikro. NU nah, cilik itu pesantren. Terus apa? Pesantren besar itu apa? NU atau yang semacamnya. Kalau zaman ada di lingkaran itu, insya Allah itu tadi. Pandangan nasionalismenya tidak merugikan agamanya, pandangan keagamaannya tidak sampai memecah belah NK NKRI-nya. Eh, Betul kalau karo Amrozi, Islam jihad, nggak peduli meskipun Indonesia terpecah belah tercoreng murai. Sing sitok eh ngombe nasional, nggak tepat. Nah, khairul umuri atau satu dan <laughs> Begitu. Nah, wattaqu fitnatal la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Praktisnya masukkan pesantren kita terhindar dari wattaqu fitnatal la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Wa'lamu anna Allah syadidul iqab. Wa la tarkanu ila alladziina dzalamu fatamassakumun nar. Wa la jangan sedikit pun condong apalagi mendukung Nah, apalagi mendukung, apalagi mandegani. Jangan sedikit pun condong ilaladina kepada orang-orang golongan dolamu yang dolim. Jadi jangan ikut-ikut kelompok yang dolim. Condong pun tidak bo, tidak boleh. Fatamas sakumunar nanti eh, fa sababiyah mongko dadi sebabe nyentuh ing sira kabeh opo anaru geni geni neraka. Jangan sedikit pun condong pada orang-orang dolim ya, nanti akan e, menyebabkan sampean tersentuh api neraka. Terus kadang orang itu bersikap apa? tidak dalam rangka mendukung kedoliman, tapi dalam rangka mengurangi mafsadah, mengurangi mudor mudarat. Andai ada kader yang kelihatannya masuk di kelompok yang saya mentau itu dolim nggak patek sholat, dolim tukang korupsi, dolim mungkin terusan orde baru apa ya apa sama nanggep dolim. Terus ada teman, ustad, lurus masuk situ, itu kita nggak boleh gampang-gampang suudon. Ya, nah, bisa jadi dia ke sana punya misi untuk mengurangi madorot, untuk mengurangi maf mafsadah. Kalau 100% orang rusak, maka akan semakin nemen menindas rak, rakyat. Tapi kalau ada dua tiga orang ada di sana, itu kan agak berkurang. Alasan Mbah Yai Wahab masuk DPRG kan dulu kan ada ya, ya. alasan Mbah Wahab masuk DPRGR bahkan ketika itu ada odo-odo nasakom nasional agama komunis. Dia masuk. Bukan dalam rangka mendukung kedoliman. Terus sampean ketemu bahwa bah haram itu. Walatar kanu ilal dolamu. Loh, jangan gampang-gampang begitu. Ternyata alam saya niat saya berjihad. Berjuang. Saya hitung-hitung daripada bungok-bungok di luar parlemen. Ya, memang bisa lantang keras, tapi nggak didengar. Kalau saya di dalam kan bisa didengar. Satu. Yang kedua, kalau jatah kursinya umat Islam itu nggak kita yang melunggui, nanti dilunggui oleh Islam yang anti kita. Tempat-tempat itu loh. Ya, nah. Wes kita itu akhirnya diserang kono, sesama muslim pun karena dia lungguh di situ juga menyerang kita. Mending timbang dilunggu wong liya ya mending kita aja. Ini siapa wakil Islam yang duduk di bawah habaib? Timbang wong liya. Nah, begitu. Terus pertimbangan berikutnya lagi. Kalau kami di dalam, itu kan kami jadi tahu wo arah mereka ke sana, pikiran mereka ke sana. Kalau kami di luar nggak tahu. Nah, ketika kami tahu program-program rencana mereka, maka setelah keluar dari kursi dari kantor, kami pun bisa merancang apa ke depan dengan teman-teman. Oh ini begini begini. Hitung hitung hitung hitung hitung hitung masih lebih efektif kalau saya berjuang di sana. Paham ya? Jadi ojo mutungan dari wong ojo purian, mau campur wong dolim haram 100%. <laughs> Sampai lek kon-kon milih telek karo roti gampang. Nah, eh, mereme iso. Milih rondo tuwek karo prawan nom, mereme. <laughs> Gamboy. Eh. Sing angel iku pilihan iki padha-padha teleke kon milih. Dan harus bisa. Lek repot, telek kabeh lek kabeh. <laughs> Tapi dari yang jelek-jelek aja sing nggak patek jelek dah. Itu yang zaman disuruh memilih. Halo. Agim. Halo. Dia ojo pure. Terus paham model praktek dhewe lah. Iku gue ngopo praktek nodi ini, wawasan seperti itu. Wala tarkanu kanu ilaladina dolamu fatamas sakmunna. Kadang-kadang yang perlu kita timbang-timbang juga si fulan itu kalau enggak kita pepet nanti malah dipepet orang Kristen. Dan hitung-hitungan pasti dia yang jadi. Kalau si fulan yang tukang omben justru dipepet orang Kristen. Akhirnya ide-idenya dipengaruhi oleh orang-orang Kristen. Madorotnya akan lebih besar. Kalaupun kita yang mepet, ya, nah, maka minimal idenya tercampur dengan ide-ide kita dan itu mengurangi madorotnya. Nah, yang begitu itu bae nok ponco, cedek nenggono. yo kudu dimaklumi wong ngono bae husnudon. Nabi itu lek pesan kepada sesama muslim melihat gelagat atau sikap yang sama dohirnya enggak setuju itu tetap disuruh mentakwil mawajattum lidalika mahmilan selagi masih bisa dihusnudoni wajib di husnudoni apalagi itu guru sampean kiai sampean sampean misalnya ngelihat apa Mas Duki misalnya pas kato ancak ya, itu orang yo diomong nenek Wis kiai wopo ya katokan Jare ni kiai nang istana katokan cekak. Kiai opo? Lho. <laughs> ya, sampean Nabi menyuruh disuruh tetap husnudon asal masih ada peluang untuk husnudon. Oh, bek menawa ikut Maliki be. Yang menurut Maliki memang sekian itu sudah nutup aurat. Contoh dia kiai kita bisa birang-birang. Boleh saja kadang syafi'i, kacang maliki. Jadi wong aja gampang kaget. Duh, wong ngono? Duh, ngono. Goblok eram. Niki terkait kali niki. Lek enggak ngerti, gampang pecah belah. Pecah belah kita itu karena memang hati nelek. Yang kedua karena kurang wawasan. Ini nggak bisa mengkusnudoni memaklumi pendapat orang atau sikap orang langsung difonis rokok yang namanya takwil ini makna ini wajah ini gak ngerti pokoknya ngerti ini sitok doi ngalang ngalahi pengir. saya kira begitu nggih balatar kanu ilaladina dholamu fatamas sakmunah nah kalau condong lahir batin memang tidak boleh kalau itu sebagai siasat taktik, ya memang al-harbu khid, khid'ah. Perang pun juga penuh dengan taktik dan siasat. Para rawuh eh, sampean bangun masjid muko-muko jadi. Tapi saya juga berhak memberikan informasi mungkin sambian kenek, yang lain juga kenek. Niki intinya itu, pulau ini pun dangu kali konco-konco berjuang melawan kristenisasi Tengkucur. Tengkucur itu yang kampung Godean dan Ketoan. Itu Islamnya hanya kira-kira 20 sekian persen. Pokoknya Kristennya 87 kakak, Islamnya 27 kakak. Prosenten dewi, prosenono dewi. Nah, akhirnya sudah lama saya berjuang di sana. Kalau ada rezeki kadang juga ke sana untuk bayari guru-guru TPK itu. Nah terus tempo hari itu belum lama itu di utaranya Masjid Kerajaan. Ini ada fotonya. Saya termasuk kepanitiaan masuk di sini. Nah. Di Masjid Kerajaan Kucur sana, utaranya itu ada tanah 800 meter miliknya Pak Sugarmaji. Pendeta dari Batu. Nah, biasanya dia ngusungi orang-orang Kristen dari gereja Batu, diajak apa namanya? Kebaktian di rumah itu, lore masjid cedek. Nah, kita nggak terima no, memang menyalahi aturan. Tidak gereja, di rumah, dekat mas masjid. Akhirnya kita perkarakan terus dilarang oleh pemerintah setempat. Nah, setelah dilarang oleh pemerintah setempat, nggak mungkin dia Terus si Pak Sudarmaji menjual. Nah, begitu menjual tapi larang. Di sana itu sebetulnya harga tanah itu sekitar 20, 25. Itu dijual 125 per meter itu. Tapi lek nggak gelem ya tambah. Nanti lepas dan itu dekat mas masjid. Akhirnya kami-kami dengan ranting NU NO kucur sana bersepakat kita beli aja sudah. Alhamdulillah wes wes wes wes wes tanah 800 meter seharga sekian itu sudah terbeli sekitar 500 sekian meter. Ya. Nah, selanjutnya itu itu nanti harus dibayar terakhir tanggal 19. Kurang 200 sekian meter. Barangkali ada sampean yang uangnya akeh, sumbang neneng kene sak juta, sumbang neneng kene telung sewu, begitu. Saya masih membuka pintu ya bagi siapapun saya membuka kesempatan dan kami memang dengan teman-teman sana janji paling akhir tanggal 19 Maret insya Allah nanti sudah lunas. Kalau ada satu dua di antara yang ingin bantu kuitansinya ini kalau nggak sekarang kapan-kapan pokoknya sebelum tanggal apa 19 ya. lewat Pak Muzaki monggo terserah itu Eh, perjuangan. Insya Allah nanti akan kita gunakan untuk perluasan sanawiyah. Kita sudah punya sanawiyah di sana. Jadi Kristennya sekian banyak. Kita punya sanawiyah. Punya TPQ. Punya gedung muslimat. Padahal Muslimi itu pitulikur. Nah, enggak ngono. Ya. Terus yang sekolah di Sanawiyah itu banyak anak-anaknya orang Kristen otomatis sekarang jadi Islam. Tapi orang tuanya masih masih Kristen urusan ini. Yang penting anaknya jadi Islam. Nah, terus nanti tanah itu akan kita buat untuk nambah kelas sanawiyah plus akan kita buat untuk insya Allah membuat BMT Bank Muamalah itu. E, nantinya kepingin saya dan teman-teman ini duit ya akeh itu orang melarat melarat ini nggak dibantu gereja tapi dibantu BMT itu loh ngipinya tapi yang sekedar pengumuman saya kira demikian ada break dulu monggo kalau ada pengumuman dari LTMI pusat